Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu taala bab ma ja'a fi buka'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang tangisan Rasulillah. Penjelasannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat ibadahnya dan yang paling banyak khusuknya karena e, e, rasa takutnya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi mengalami bukaun tangisan dalam banyak kesempatan karena sebab-sebab yang beragam. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan Adapun tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejenis dengan tertawa beliau. Lam yakun bisyahik tangisan beliau itu tanpa syahid, tanpa teriakan waraf isautin tanpa suara yang keras, sebagaimana tertawanya itu bukanlah koh kohah tertawa yang terbahak-bahak. Namun berlinanganlah dua air mata Nabi hatta tahmula sehingga ya, berlinangan air mata dan terdengar di dada Nabi gemuruh Wakana dan adalah tangisan Nabi itu terkadang karena sayang dengan orang yang telah meninggal dunia, terkadang karena khawatir terhadap umatnya dan sayang kepada umatnya, terkadang karena rasa takut kepada Allah, terkadang Nabi menangis karena saat mendengar Al-Quran, itulah tangisan rindu, cinta dan pengagungan yang diiringi dengan rasa takut dan rasa takut. Dan tatkala anak beliau Ibrahim meninggal dunia, berlinangan dua air mata beliau dan Nabi menangis rahmatan lahu karena sayang kepada anaknya. Nabi mengatakan tatmaul ainu. Mata berlinangan air mata, hati sedih. Namun kami tidaklah berkata-kata kecuali perkataan yang membuat ridha Rabb kami. Wa inna bika ya Ibrahim mahzunun Sungguh kami sedih karena berpisah dengan Muwahai Ibrahim. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis tatkala syahada menyaksikan salah satu anak perempuan beliau, maksudnya cucunya, wanab suhu, wanab suhat tafidu dan nyawanya itu sedang tafidu keluar. Demikian juga Nabi menangis tatkala Ibnu Mas'ud membacakan pada Nabi surat An-Nisa dan Ibnu Mas'ud terakhir atau berhenti pada firman Allah taala maka bagaimanakah jika kami datangkan setiap umat seorang saksi dan kami datangkan dirimu sebagai saksi atas mereka-mereka. Nabi menangis tatkala Uthman ibn Mad'un meninggal dunia. Nabi menangis tatkala terjadi gerhana matahari dan Nabi mengerjakan salat gerhana. ja'ala yabqi fi salatihi maka jadilah Nabi menangis dalam salat gerhana beliau dan tangisan tersebut sampai waja'ala dan Nabi yanfukhu meniup Wayakul dan Nabi mengatakan alam ta'idni bukankah engkau telah berjanji kepadaku ya Allah engkau tidak akan mengazab mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka dan mereka memohon ampun dan kami memohon ampun kepadamu. Dan Nabi menangis tatkala beliau duduk di kubur salah satu anak perempuan beliau yaitu Ummu Kulsum. Uh, eh, ia bagi ahyanan dan terkadang Nabi menangis dalam salat malam. Sekian kutipan dari Zatul Ma'ad. Ya, hadis yang ke-322 dari Mutarif Ibn Abdullah Asyikhir dari ayahnya Abdullah Ibn Asyikhir Qal ya, Abdullah Ibn Asyikhir mengatakan aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli dan Nabi ketika itu salat wali jaufihi dan di dada beliau Eh, wali jaufi dan pada dada beliau azizun terdapat gemuruh sebagaimana gemuruh al mirjal tungku minal uh, minal buka karena menangis hadis ini juga dilihatkan Abu Daud di sunannya wali jaufi azizun dan seterusnya artinya di dada beliau terdapat suara seperti suara mendidihnya kider Eh, mendidihnya periuk yang terbuat dari tembaga ketika berada di atas api. Dan suara ini adalah buka khasyatin, adalah rasa tangisan karena rasa takut, rindu dan cinta kepada Allah Azza wa Jal. Maka lihat, suaranya ada di dada dan tidak di mulut. Ya. Suaranya ada di dada dan tidak di mulut Nabi. tentang aziz uh, uh, azizun pakai hamzah uh, maka ada yang mengatakan sebagaimana tadi sarahnya Sa Razak al-qidr minan nuhas sejenis periuk atau semacam itu terbuat dari tembaga Wakil dan ada yang mengatakan kulu kidrin yudbahu fihi ya semua semua bentuk kiter. Eh, baik dari tembaga atau yang lain. Ya. Azizil mirjal sebagaimana uh, maka aziz untuk maknanya gemuruh mirjal yang kita bahas mirjal itu ada dua pendapat ada yang mengatakan itu kider dari tembaga ada yang mengatakan semua kider Ya, semua maka periuk dan sejenisnya itu disebut mirjal. Kenapa? Sumia bidzalika li'annahu idza nusiba faka'annamu uqima ala rijlain. Ya. Karena yang namanya kidar, namanya periuk atau sejenis itu jika dia dipasang jika dia dipasang maka seakan-akan dia uqima ala rijlain didirikan di atas dua kaki. Ya, maka minimal untuk bikin perapian eh, pakai batu bata dua sisi, dua kaki. Maka mirjal dari kata-kata rijlun. Dari kata-kata rijlun karena dia berkaki. Nah, kemudian ada selanjutnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku Iqra alayya bacakan Al-Qur'an padaku Maka aku katakan wahai Rasulullah akau alaika wa alaika unzil Apakah aku bacakan Al-Qur'an kepadamu pada Al-Qur'an diturunkan kepadamu Qal Nabi mengatakan ini uhibu an asma'ahu min ghairi Aku ingin, aku suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Maka aku bacakan kepada Nabi surat An-Nisa. Ya, Fakaratu surat An-Nisa. Maka aku bacakan pada Nabi surat An-Nisa. Hatta tu sampai sampai pada kalimat wajib Nabi ka ala ula syahida. Surat An-Nisa ayat yang ke-41. Qal maka aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani berlinangan air mata. Di sini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan aku suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Al-Quran dari Jibril alaihi salam dan mendengarnya dari sebagian sahabat. Contohnya di sini Ibnu Mas'ud, demikian juga pernah Abu Musa al-Ash'ari. Dan seorang itu terpengaruh dengan bacaan Al-Quran terkadang karena dia sendiri yang membaca dan terkadang karena dia mendengarkannya dari mendengarnya dari orang lain. Aku membaca surat An-Nisa maka faedah dari kalimat ini tidaklah makruh mengucapkan surat An-Nisa, surat Al-Baqarah dan seterusnya. Tidak ada hajat untuk mengatakan surat Al-Lati Yuskarufihan nisa surat yang disebutkan di sana An-Nisa, surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah dan yang lain. Perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat, bolehkah mengatakan surat An-Nisa, surat Al-Baqarah dan yang lain. Dan hadis ini dalil bolehnya hal itu. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dan mengatakan yang betul suratul lati yudhkar fihan nisa suratul lati yudkaru fiha Ali Imran, Al-Maidah dan seterusnya. Sampai sampailah pada kalimat wajib Nabi Kaala ala haula'i syahida. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap umat dari umat-umat yang ada seorang saksi yaitu masing-masing nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Dan inilah e, menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi untuk umat ini. Maka tatkala Abdullah ibnu Mas'ud sampai pada dalam bacaannya sampai tempat ini, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani aitasilani minad dumu' berlinangan mengalir ya, eh, air mata. Dan Nabi sallallahu dan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika mendengar Al-Qur'an dari orang lain Sedangkan tangisan Nabi di hadis sebelumnya itu ketika beliau sendiri membaca Al-Quran. Ya, di antara faedah hadis ini, Nabi minta kepada Ibnu eh, Mas'ud untuk membacakan ayat. Maka ini tanbih ala anal fadil la yambari ayanafa minal akhdi anil mafduli. Mengisyarat bahasanya seorang yang lebih unggul, lebih mulia atau lebih berilmu tidak sepatutnya sombong mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari orang yang levelnya lebih rendah. Oleh karena itu banyak dari para ulama salaf yastafiduna min tolabatihim mengambil faedah dari murid-muridnya sendiri. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinangan air mata. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, maka Nabi mengatakan pada Ibnu Mas'ud, "Hasbuka al-an." Cukup sampai di sini. Maka kalimat Nabi hasbuka al-an di sini yukhadu minhu bisa diambil faedah hillu ambil ghair biqat'i qiraatihi. Bolehnya nyuruh orang lain untuk menghentikan baca Al-Qur'an. Ya, lil maslahati ketika ada maslahat. Dan itu bukan berarti benci dengan Al-Quran. Dan eh, bukan berarti popi Islam bukan berarti anti Islam dan seterusnya. Ketika eh, kita meminta eh, seorang yang sedang baca Al-Quran untuk berhenti jika ada masalah hat, itu satu hal yang boleh-boleh saja tidak perlu hipoh dimaknai uh, benci Al-Quran atau semacam itu. Nah, kemudian uh, hadis selanjutnya hadis yang ke-324 dari Abdullah ibn Amr beliau mengatakan matahari mengalami gerhana pada satu hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat hatta sampai-sampai lam yakat hampir-hampir tidak eh, hampir-hampir eh, Nabi tidak ruku karena lamanya berdiri thumma raka'a barulah Nabi ruku dan ketika Falam yakat dan hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari ruko karena lamanya ruko. Thumma setelah itu Nabi mengangkat kepalanya dan hampir-hampir Nabi tidak bersujud karena lamanya iktidal. Meskipun kemudian ternyata Nabi bersujud. Dan saat bersujud hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud karena demikian lamanya sujud. Meskipun ternyata setelah itu meskipun kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari sujud pertama. Kemudian ketika posisi duduk hampir-hampir Nabi tidak bersujud sujud kembali karena lamanya duduk. Kemudian Nabi sujud yang kedua dan hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Faja'ala yanfukhu wa yabki. Nabi meniup dan menangis. Wayakul dan Nabi mengatakan, Wahai Rabku, tidakkah engkau telah berjanji kepada aku engkau tidak akan mengadab mereka ketika aku di tengah-tengah mereka. Wahai Rabku, bukankah engkau berjanji kepada aku engkau tidak akan mengadab mereka. Wahum yastarfirun, selama mereka memohon ampun. Dan kami memohon ampun kepadamu. Falamma maka kala salat rakaatain Nabi salat dua rakaat injalati syamsu maka berakhirlah maka teranglah, terlihatlah matahari. Nabi lantas berdiri memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya kemudian mengatakan, Ya matahari dan rembulan dua ayat Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena matinya seseorang, bukan pula karena hidupnya dan lahirnya seseorang. Maka jika keduanya mengalami gerhana, maka segeralah kalian berzikir mengat Allah. Hadis ini juga diatkan Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan inkisafu samsi adalah hilangnya cahaya matahari. Boleh jadi sempurna berarti matahari total, gerhana total ataupun sebagian alias gerhana parsial. Dan matahari itu mengalami gerhana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma sekali saja seumur hidup Nabi. Dan tepatnya itu di tahun 10 Hijriah. Wawafakoh dan itu bertepatan dengan waktu tersebut bertepatan dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu anhu ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah di antara akidah masyarakat jahiliyah matahari dan rembulan itu mengalami gerhana boleh jadi karena matinya orang besar atau lahirnya calon orang besar. Falamma maka tatkala Nabi menyampaikan khutbah kepada masyarakat dalam kesempatan ini, Nabi jelaskan bahwa matahari dan rembulan adalah dua ayat Allah yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti hambanya. Dia tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang ataupun karena lahirnya seseorang. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya sambil menyeret darahu atau dirahu jubahnya fazaan karena ketakutan. Dan maka kalimat ini dalil bolehnya isbal karena tidak sengaja. Ya, Nabi ketika itu masuk ke masjid dalam keadaan isbal, ya juru dirahu, sampai terseret, sampai terseret. Namun ini isbal tidak sengaja, karena ketakutan. Boleh jadi orang e, misalnya ketakutan, kemudian misalnya kalau dalam e, di bahasa kita ketakutan, kemudian e, mendadak pakai sarung, maka tidak terasa isbal. E, kain sarungnya nyeret, maka itu tidak mengapa karena itu bighairi qasdin tidak sengaja fazaan karena ketakutan karena masa akan-akan terjadi kiamat Nabi perintahkan orang untuk menyuruh as-salatu jami'atan fastama'a an-nasu maka manusia pun berkumpul di masjid kemudian Nabi menjadi imam salat gerhana faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli maka Nabi berdiri untuk salat Eh, dan berdirinya itu demikian panjang sampai-sampai sahabat komentar hampir-hampir Nabi tidak akan rukuk kemudian Nabi rukuk artinya Nabi berdiri dengan bacaan yang panjang sampai-sampai hampir-hampir tidak rukuk karena lamanya bacaan kemudian Nabi rukuk dan rukuk yang lama sampai-sampai hatta sehingga sampai-sampai Nabi tidak mengangkat kepalanya karena lamanya rukuk kemudian Nabi mengangkat kepala dan tidak berdiri dan Nabi berdiri lama hingga hampir-hampir Nabi tidak bersujud karena lamanya berdiri. Kemudian Nabi sujud. Dan Nabi sujudnya yang lama e, hingga hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepala dari sujud karena lamanya sujud. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Wahakata demikianlah Nabi memanjangkan setiap rukun dari rukun-rukun solat gerhana ini. Zukiro dan disebutkan tata cara sholat gerhana dalam hadis ini ala annaha rokatani. Bahasanya itu cuma dua rakaat seperti sholat biasa, ya dua rakaat seperti sholat biasa tanpa e, dan dengan satu rukuk. Dohir hadis ini cuma satu rukuk. dua rakaat biasa. Cuma ma'atulil argani dilamakan rukunnya dan al-jahru fiha bil qiraah. Nabi membaca Al-Fatihah dan suratnya dengan suara yang keras. Wahada yu'addu syahadan dan e, ini dinilai adalah hadis yang sah. Karena al-mahfuz karena yang benar adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain dari Aisyah dan yang lain matahari itu mengalami gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lantas Nabi salat binasi jadi imam itu salat gerhana solabi itu artinya jadi imam solat disambung bi itu artinya jadi imam Fakoma maka Nabi berdiri dan lam, berdirinya lama, kemudian rukuk, rukuknya lama, kemudian berdiri, berdirinya yang kedua lama, namun tuna tidak selama berdiri yang pertama, kemudian rukuk yang kedua dan rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk yang pertama, kemudian sujud dan sujud yang lama dan Nabi lakukan di rakaat kedua semisal yang beliau lakukan di rakaat yang pertama, thumma sarafa kemudian Nabi salam. Qad injalati samsu dalam keadaan matahari telah jelas terlihat, fa an-nasa kemudian Nabi menyampaikan khutbah kepada banyak orang. Maka di hadis ini ja'ala fi kulli rak'atin ruku'ain maka di setiap rakaat ada dua ruku inilah yang al mahfuz inilah yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama wahad wahia ini adalah tata cara yang khusus berlaku untuk salat ini salat gerhana dan tidak dijumpai berlaku pada salat-salat yang lain ya, dan pilihannya kenapa pilihannya kenapa saat tidak dikatakan ya dua-duanya boleh ya, ya, kenapa harus pakai metode tarjih tidak jamak karena sholat gerhana yang Nabi lakukan cuma sekali ya, sebagian ulama mencoba untuk menjamak mengatakan semuanya boleh namun itu jamak yang tidak tepat karena realita sejarah mengatakan secara historis ya, sholat gerhananya Nabi cuma sekali. Faja'ala yanfukhu wa yabki, maka Nabi mulai meniup dan menangis. Artinya terdengar pada dada Nabi suara suara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dalam solatnya ketika dia bermunajat dengan Rabbnya. berbisik dengan Rabbnya. Nah, Nabi mengatakan Rabbi lima alam ta'idni dan seterusnya. Ya ta'awalu Nabi menjelaskan atau melaksanakan uh, firman Allah Ta'ala wa makana Allah liyu'adzibahum Allah tidak akan mengadab mereka ketika engkau di tengah-tengah mereka dan Allah tidak akan mengadab mereka ketika mereka istighfar memohon ampun maka di tengah-tengah umat ini ada dua eh, pengaman dari azab yang pertama keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua istighfar Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi telah wafat dan adapun istighfar fabakin maka dia masih tetap ada wa istafadu dan bisa kita ambil e, faedah dari hadis ini dianjurkan ketika gerhana untuk memperbanyak istighfar sebelum sholat dan setelahnya karena tadi Nabi mengatakan wa nahnu nastaghfiruka dan saat ini kami mohon ampun istighfar kepadamu maka di, disarankan untuk memperbanyak istighfar sebelum sholat dan setelah selesai sholat. Dan istighfar itu memiliki faedah menghilangkan eh, galau, menyingkap ya, kecemasan, dan mempermudah urusan. Bahkan sesungguhnya kebaikan dan keberkahan ya Allah untuk orang-orang yang memohon ampun di dunia, keberkahan di akhirat dan di dunia tidak tidaklah terhitung dan terhitung. Kemudian Nabi menyampaikan ceramah matahari dan rembulan dua ayat Allah tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Khilafan menyelisihi keyakinan orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Maka jika e, terjadi gerhana maka segeralah untuk mengingat Allah. Ya, dalam bentuk sholat tasbih, talil dan istighfar, al dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian uh, dari apa Ibn Asaib dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi ibnatan lahu ya, putrinya takdi yang takdi yang meninggal maksudnya hampir meninggal fahtadonaha nabi memeluknya kemudian meletakkannya di hadapannya fama tatwahiya baina yadahi dan dia eh, putri tersebut meninggal dunia di hadapan Nabi maka Ummu Aiman berteriak faqal yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam maka uh, Nabi mengatakan apakah engkau eh, apakah engkau menangis di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman mengatakan, "Tidakkah aku melihatmu menangis?" Qal Nabi mengatakan, "Aku tidak menangis, namun ini adalah kasih sayang." Karena seorang yang beriman bikuli khairin ala kuli halin, berada dalam segala kebaikan dalam segala keadaan. Inna nafsa sesungguhnya nyawanya itu tercabut di antara dua lambungnya. Wawayahmadullaha dan dia memuji Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga diatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ibnatan lahu taqdi. Taqdi makna aslinya mati. Namun e, di sini maknanya adalah bin nazai sakaratul maut. Naza' makna lain dari e, bahasa lain untuk sakaratul maut. Qil ada yang menjelaskan bahasanya anak perempuan ini adalah anak perempuan dari ini anak perempuannya Nabi, artinya cucu perempuan cucunya Nabi dari Zainab radhiallahu anha ya, dari suaminya Zainab bernama Abil As ibn Rabi'ah. Wakanat wafatuha dan wafatnya cucu Nabi tersebut di tahun 9 Hijriah. Ihtadonaha artinya Nabi memeluknya ilahatnihi ke pangkuan Nabi karena sayang. Rokfatan dia dan sayang. Sohat Ummu Aiman. Uh, Ummu Aiman itu menangis sambil berteriak. Nabi tegur apakah engkau menangis itu maksudnya menangis sambil berteriak di dekat Rasulullah. Ya, kemudian Nabi uh, kemudian Ummu Aiman mengatakan bukankah aku melihatmu menangis wahai Rasul? Tapi tangisannya Rasul itu tanpa teriakan. Bukaun Nabi sallallahu alaihi wasallam tangisan Nabi adalah air matanya berlinangan air mata dan hatinya merasa khusyuk. Namun Nabi tidaklah berkata-kata kecuali kata-kata yang membuat ridha Allah. Maka air mata dengan sebab kasih sayang terhadap orang yang baru saja dicabut nyawanya. Oleh karena itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ummu Aiman, aku tidak menangis, yaitu menangis sambil teriak-teriak. Ini adalah kasih sayang. Yakni artinya ini di sini adalah hadat tam'u, ini air mata. Wahada ata'athuru dan e, emosi ini, terpengaruh ini adalah bentuk kasih sayang terhadap cucunya yang baru saja dicabut nyawanya. Dan bukanlah tangisan Nabi adalah tangisan iktirat, menentang takdir. Bukan pula tangisan tasakhut, merasa marah dengan ketentuan Allah. Bukan pula tangisan jazak, kalau kesah, bukan pula e, tangisan mengadu. Dan adalah tangisan kasih sayang dengan seorang yang baru saja dicabut nyawanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpul dengan hal ini, Nabi mengumpulkan dua hal. Yang pertama ridho dengan takdir Allah, e, sehingga Nabi tidaklah berkata-kata kecuali membuat ridha Allah. Dan yang kedua rasa kasih sayang dengan orang yang dicabut nyawanya. Wahadil hal dan keadaan ini adalah akmal lebih sempurna daripada keadaan orang yang tidak menangis dikuati ridho karena demikian hebat ridhonya dengan takdir namun berarti lemah kasih sayangnya kemudian Nabi mengatakan sehingga orang yang beriman bikuli khairin ala kuli halim." artinya orang yang beriman urusannya seluruhnya adalah baik apapun keadaannya orang yang beriman itu dalam kebaikan ketika dia senang dan berada kebaikan ketika dia susah. Maka dalam kondisi yang pertama yaitu senang, dia beruntung dengan ganjarannya orang-orang yang bersyukur. Dan dalam kondisi yang kedua itu susah, dia beruntung dengan ganjarannya orang-orang yang bersabar. Kemudian Inna nafsahu tunza'u nyawanya dicabut di antara dua lambungnya dalam keadaan dia memuji Allah. Tadi itu anda jumpai banyak dari orang salah dicabut nyawanya dalam keadaan dia memuji Allah. Artinya dia tidak lupa untuk memuji Allah sampai-sampai di detik ya, hadillah syadidah. Detik yang sangat berat ini. Ya, watajituhu dan anda jumpai juga ada orang yang yu'ana ya, tertimpa amrodon ya, penyakit yang demikian muklimah menyakitkan demikian berat namun lisannya basah dengan berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dari Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar dari uh, dari bibinya Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium jenazah Utsman ibn Mas'un. Ya, dicium oleh Nabi cium di antara dua matanya, artinya di, di, di keningnya. Ketika dia meninggal dunia dan Nabi menangis, Aukal atau perawi mengatakan dua mata Nabi itu berlinangan air mata. Wahada buka romannya adalah tangisan kasih sayang dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mencium mayit. Dalil yang lain Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu mencium uh, kening Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan tentang Utsman ibn Mas'un, Utsman ibn Mas'un itu e, punya hubungan kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Karena Utsman bin Mas'un ini adalah saudara sepersusuannya Nabi. Maka dia statusnya saudara persusuan dengan Nabi. Beliau orang Quraisy masuk Islam setelah ada 13 laki-laki, maka beliau adalah nomor 14 dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Beliau mengikuti dua hijrah, mengikuti perang Badar. Wa mata minal bil Madinah. Dan Utsman ibn Mat'un ini adalah muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah. Muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah adalah Utsman ibn Mat'un. Sedangkan bayi muhajirin yang terlahir pertama kali adalah Abdullah bin Zubair. Uh, ala ra'si salasi salasin sahran al hijrati. Beliau meninggal eh, uh, 30 bulan setelah hijrah. Wa kana abidan mustahidan dan beliau adalah seorang ahli ibadah yang cor-coran pol pola dalam beribadah. Tufina bil baqi dimakamkan di baqi dan tatkala memakamkannya Nabi mengatakan nikmat salaf huwa Dia ini Utsman sebaik-baik pendahulu kita. Ya, kemudian hadis uh, selanjutnya hadis yang terakhir di bab ini <clears throat> dari Anas bin Malik beliau mengatakan Sahidna kami menyaksikan ibnatan li Rasulillah ini pemakaman putri Rasulullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu duduk di pinggir kubur. Aku melihat dua mata Nabi berlinangan air mata. Fakal lantas Nabi mengatakan, Afikum apakah di tengah-tengah kalian ada laki-laki yang tidak bersetubuh dengan istrinya di malam tadi malam? Abu Talha mengatakan saya. Kalau Nabi mengatakan turunlah maka Abu Talha kemudian turun di kubur putri Nabi tersebut untuk meletakkannya di liang lahat. Itu sini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari. Sahidna ibnatan di Rasulullah artinya kami menyaksikan eh, jenazahnya, mensolatinya, memakamkannya. Dan hadit ibna <clears throat> anak perempuan Nabi di sini adalah Ummu Kulthum istri keduanya Utsman ibn Affan radallahu anhu. <clears throat> Eh, dan dan adalah salah paham orang yang menjelaskan bahasanya ini adalah jenazahnya Ruqayyah. Kenapa? Karena fa'inaha matat karena Ruqayyah meninggal dunia dan dimakamkan saat Rasulullah posisinya sedang perang Badar. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Nabi nikahkan Utsman dengan putrinya Ummul Kulsum. Nah, dan yang Nabi saksikan prosesi pemakamannya adalah putri beliau yang ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk alal kubri di pinggir kubur, yaitu Nabi duduk fil waktu di waktu ketika orang-orang mau menurunkan jenazah ke dalam kubur. Nabi duduk di dekat kubur. Ye, aku melihat dua air mata berpelinangan dan pelin uh, eh, dan air mata dua mata dua kelopak mata dalam kondisi ini adalah air mata kasih sayang sebagaimana label yang Nabi sampaikan di hadis sebelumnya. Melihat Walihadalaitanna nafi maka tangisan ini tidaklah bertentangan dengan sabar dan ridho dengan takdir Allah. Dan ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya, eh, afikum rajulun lam yuqarif al-lailata, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang tidak menjimai istrinya semalam? Wa fi dalilun dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya orang yang mengumpuli istrinya pada malam hari tidaklah dituntunkan baginya di pagi harinya untuk menurunkan jenazah di dalam kubur. Namun yang turun di kubur untuk idrat al-maita untuk meletakkan mayit di dalam kubur adalah orang yang tidak lam yukarif, tidak jima malam harinya. Meskipun orang tersebut bukanlah mahram bagi perempuan yang meninggal dunia yang mau diletakkan. Karena Abu Talha adalah ajnabi bukan siapa-siapa, tidak punya hubungan apapun dengan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini mukorofah eh, adalah kinayah dari jima. Korofah yukorifu makna aslinya adalah adunu walusuk dekat dan nempel. Ya, dan yang dimaksudkan adalah jima. Kemudian uh, <clears throat> kemudian yang menurunkan jenazah putri Nabi Ummul Kulsum ketika itu adalah Abu Talha. Abu Talha di sini adalah Badriun ya, ikut perang Badar terkenal dengan kunyahnya dan dia adalah eh, ya, Amu Anasin pamannya Anas sekaligus uh, zauju ummihi suami dari ibunya Anas. Dan di kalangan sahabat tidak ada satupun yang disebut Abu Tolha selain ini. Ya, yang satu-satunya Abu Tolha, ya Abu Tolha, istrinya atau suaminya Ummu Sulaim. Maka di antara uh, faedah hadis ini hilu nuzulil ajnabi bil idni. Bolehnya seorang ajnabi itu ya, laki-laki ya, nabi untuk turun meletakkan jenazah seorang perempuan bil itu dengan izin uh, walinya. <clears throat> Nah, kenapa tidak Utsman yang menurunkan uh, jenazah uh, putri uh, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada yang menjelaskan hmm, uh, karena basaratil kalailata amatan lahu karena ketika itu semalam mm, Utsman yaitu kumpul dan jima dengan budak perempuannya. Sehingga Utsman pun uh, tidak uh, tidak yang menurunkan. Karena dia tidak memenuhi kriteria yaitu yang tidak jima pada tidak kumpul uh, tidak melakukan hubungan biologis pada malam harinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila wa atubu